Ya. والجار ذي القربى يا كم علامة للخفض تذكرها أين تكون الكسرة علامة للخفض في في الاسم مثاله مثال بسم الله الرحمن ثم في كم تكسر مثاله يا للرجال نصيب مما اكتسبوا ثم مثاله مثال ماذا وقل للمؤمنات والياء أين تكون علامة للخفض أسماء ستة اذكرها ما هي الأسماء ستة sebutkan misal اذكر مثالا واحدة satu contoh apa irji'u ila bikum ya kemudian masuk kita ke pembahasan berikutnya masih pada ya sebagai tanda dari khafad. Telah disebutkan bahwasanya ya menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. Pada tiga tempat sudah kita ambil tempat yang pertama itu pada isim-isim yang enam. Kemudian yang kedua wa fil musanna wa ma humila alaih. Pada musanna dan yang dibawa kepada musanna yang dia tidak memenuhi syarat-syarat dari musanna. <clears throat> Hatta ablugha majma'al bahraini. Oh iya, kemarin saya sudah mengancamkan Irob ya. <laughs> Bukan menjanjikan. Ya coba di Irob. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Arif. Arwan. Ya, dia majur Ismi. Ya. Wahwa ismi. Allahi. Ya, Ar-Rahman sifatul majrur Ar-Rahim ya bimadza yata'allaq al-jar wal majrur dengan apa jar majrur ini ta'alluq bergantung al-jar wal majrur muta'alliqani bi bi fi'lin mahdhuf dengan fi'lnya mahdhuf muakharan ya ya takdirnya kalau membaca akra mau makan akul. Ulaika ala hudan arid. Sim syarah. al kasrah fi mahali rahmi mubtada. Ka ya oh, bukan mudhaf. Jadi antara isim isyarah dengan kaf bukan mudhaf mudhaf ilaih. <laughs> Ya, bukan. Ya bukan mudhaf ilaih. Kaf harful khitab, bukan domir itu. Oh domir? Kaf harful khitab. Iya, bukan mudhafun ilaih. Iya. Terus ala harfu jar hudan. Ismun majrur bi ya alamatu jarhi al kasrah al muqaddara ala al alif al mahdhufa alif kan fathah sebelumnya. Al alif al mahdhufa kenapa dibuang? Lil tiqai as sakinaini. Kalau dikasih uh, alif lam keluar lagi, ya alifnya al-huda ya dibaca mad. Tapi kalau dibuang alif lamnya maka dibaca hudan. Dibuang alifnya kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada tanwin dan sukunnya ada pada alif. Ya, dan kita telah sebutkan bahwasanya tanwin yang ada pada contoh hudan, qadin, madin adalah tanwin apa? Tamkin, bukan tanwin iwab. Kalau tanwin iwab seperti pada jawarin, gawashin, itu tanwinnya di situ iwab. Ya, pengganti dari huruf yang dibuang. Kalau di sini bukan. Jadi dibuangnya huruf itu karena ataupun tanwin karena atau bukan dibuang ah, tanwin ya. Alif dibuang karena pertemuan dua sukun. Kemudian lirrijali nasibun. Arif Ah, fi mahalli belum selesai itu. Jar maju fi mahalli rafin khabar muqaddam nasibun. Mubtada makhar, Ya. Mimak maktasabu. Jar maju yamin harfu ya ma ismun mausul ya mabni ala sukun fi mahalli ma sukun kan fi mahalli jarrin kemudian iktasabu <coughs> fi'lun wa fa'il ya kan iktasaba mabni ala dhammah ya iktasabu kan ala dhammah kemudian al waw <coughs> ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف للفارقة أين الرابط من الصلة ya bomir mahdhuf takdirnya hak mimak tasabuhu yang itu hak kembali kepada ma wa qul lil mu'minati arid Aziz ya hasbama ma qablah kalau nggak tahu <laughs> hasbama ma qablah kan sebelumnya qul fi'lun amrin ya mabni ya wa fa'iluhu lil mu'minin ya ya al kasra dhahir ala marartu bi ulil al bi ulil ahmal arif yang bukan enggak namanya <laughs> marartu bi ulil ahmal ya marartu fi'lun wa fa'il marra mabni ya ta ya bi ulil ahmal ya majrur ba harfu jar uli ulat ya ya wa huwa al ahmali Ya, irji'u ila bikum arid. Hmm. Ila Ya. Bi ila. Ismun majrur bi ila. Ya. Bi ila. <coughs> Niabah Ya. Kaf. Mim. Ya. Kemarin anak keliru kama amin cukum itu amin yang menu am. Kama amni. Kalau iman itu di amana ya. Kama amin tukum ke amni iyakum. Seperti kepercayaanku kepada kalian. Jadi takdirnya ke amni iyakum. Hai kita masuk ke tempat berikutnya dari ya sebagai tanda dari khafd yaitu fil musanna wa ma humila alaih pada musanna dan yang dibawa kepada musanna. Contoh hatta ablugha majma'al bahraini. Coba di Arab hatta harfu nasbin ya. Maknanya apa? Lil ghayah di sini. Ya. Ablugha fil mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وفعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا مجمع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مجمع مضاف البحرين مضاف إليه مجرور وعلامة جري نيابة لأنه musanna majma' pertemuan dua laut wa marartu bisnaini wa thnataini a'ribu marartu fi'lun wa fa'il mara ماضي مبني بضمير وفي المتحرك التاء باثنين باثنين جار ومجرور ba harfu al ba harfu jar isnain Ismul majrur bil alamat jarhi apa Di annahu mulhaq iya bi jam'il abil musanna wasnatain juga demikian ma'tuf kepada majrur majrur misluh tanda jarnya sama wa fi jam'il muzakkar salim wa muhmil alaih dan pada jamak muzakkar salim dan apa yang dibawa kepada jamak muzakkar salim ya bentuknya seperti jamak muzakkar salim hanya saja tidak memenuhi syarat-syarat dari jamak muannats salim. Maka dia juga sama i'rabnya seperti jamak muzakkar salim dengan huruf. Yaitu dengan ya ketika khafab ataupun mahfub. Contohnya lil mu'minin fa it'amu sittina miskina. <clears throat> Coba di Rob lil mu'minin. Qul fi'lu amrin mabni ala wa fa'iluhu takdiru ya lil mu'minin. Jaru majrur lam harfu jam mim mu'minin ism majrur billah ya billah wa alamatu jari niyabah anil kasra li'annahu jam'ul mudzakkar salim fa it'amu sittina miskina ya ya silakan i'rab it'amu fa'nya dilihat sebelumnya it'amu ya ya apa ya sebelumnya? yang hafal. alaihi fa alaihi it'amu sittina miskina ya wa huwa it'amu mudhaf sittina mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jari niyaba li'annahu mulhaq bi jam'i mutakallim miskina ha sebagai apa coba it'amu sittina miskina sebagai tamis bagaimana tamis al ya, ya, ya? mansub wa alamatu nasbi al-fathah Hmm. Mana di sini failnya? It'amu. Mahdzuf ya, takdirnya hak fa it'amuhu sittina miskina. <clears throat> Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Ya tamyiz ba'da al-adad ya tadi. Adapun fathah tapi sittin itu mudhafin ilaih tapi maknanya maf'ul ya, maknanya maf'ul. Yaitu seseorang memberi makan 60 orang miskin. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل فحيوا بأحسن منها أو جمع تكسير نحو من محاريب إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم أو دخلت عليه آل نحو وأنتم عاكفون في المساجد Kemudian tanda berikutnya dari khafat ataupun jar setelah bah kasroh kemudian ya kemudian Yang ketiga adalah fathah. Fathah menjadi tanda bagi khafad pada isim yang lain sorif, tidak munsorif. Mufrod dan kana apakah mufrod bentuknya? Contoh wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Coba di Arab wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Wa bu asma qabla auhayna Sebenarnya wau istinafiyah di sini ya. Auhayna fi'lun wa fa'il auha fi'lun madhi mabni ala sukun. Litisali bi dhamir fi mutaharik na mabni ala في محل فاعل إلى ya Ibrahim ya isma jubi ila wa alamatu jari niyabah li'annahu ya li'annahu la yansarif atau ghairu munsarif atau ismun la yansarif wa Ismaila wa harfu atfin ataupun wawu atifah. Ismaila <clears throat> ma'tuf ala Ibrahim ma'tuf ala al-mansub mansubun mithlu alamatun nasbi al al-kasrah. Iya, al-kasrah. <laughs> Al-fathah niyabanil kasrah yanahu nahu. Kalau kita atafkan kepada Muhammad jadi apa? Wa Ismail wa Muhammad Madan Muhammadin. Kalau ditambahkan lagi satu selain ayat misalkan Eh, Muhammadan atau Muhammadin? Muhammadin. Ya. Fahayu bi ahsana minha, maka jawablah dengan salam yang lebih baik dari apa yang disampaikan kepadamu. Wa idha hayyitum bi tahiyyah fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, coba di Arab juga fahayu. Iya, waqiah dijawab syarat ya. Hayu fi'lun amrin, fi'lu amrin mabni al hazin nun. Ya terus al waw Domir mutasil mabni ala fi mahalli fa'il <coughs> al alif lil fariqah bi ahsana minha jar majrur ba al ba harfu jar ahsana Cimal bi wa alamatu jarhi ya niabah li annahu ya minha jarun majrur ma'alik bi ahsana jadi ahsana kalau tadi Ibrahim, kenapa dia mamnu minas sorof tidak bisa dimasuki sorof tanwin ataupun kasrah? Karena ada dua ilah cabang padanya. Yang pertama ilah yang kembali kepada makna yaitu alamiah dan yang kedua ilah yang kembali kepada lafaz yaitu apa? Dari ajam bahasa ajam. Demikian pula Ismail. Kemudian pada contoh ahsan ini juga ghairun sorif tidak bisa dimasuki kasroh. Kenapa? Karena padanya ada dua ilah cabang. Yang pertama kembali kepada makna yaitu apa? wasfiyah sifat yang kedua ilah yang kembali kepada lafaz yaitu apa wazan fi'il itu harus ingat pokoknya isim itu wal munsharif ketika padanya ada dua ilah cabang yang pertama kembali kepada makna kalau enggak wasfiyah alamiah yang kedua yang kembali kepada apa Hah? lafaz ya ada enam ya kalau nggak salah atau kalau isim tersebut ada satu ilah tapi menduduki dua ilah cabang maka dia juga wal munsharif itu diingat terus kaidah Au jam'a taksirin. Au jam'a taksirin. Kenapa di fathah? Eh, kenapa jam'a? Eh? Kenapa jam'a di, di fathah? Hmm? Karena ma'tuf kepada apa? Mufradan, Mufradan kenapa di situ mansub? Nah, sebagai khobar muqaddam. Khobar kana muqaddam. Khobar kana ini didahulukan. Sudah dilewatkan bahasanya kan? Boleh untuk khabarnya didahulukan. Nah, jam'a ini ma'tufnya kepada mufradan atau atfin juga sama. Atau isim lain sorif tersebut adalah jamak taksir sama juga dengan fathah ketika majrur. Min mahariba. Coba di Arab min mahariba. <coughs> Jaru majrur min. Ya, mahariba. Nah, isim majrur min wa alamat jarihi. Ya, apa? Nah sekarang kenapa? Apa yang menghalangi maharib dari sorof? Siho mental jumur. Wazan apa? Mafa'il Mafa'il Illa iza Kecuali kalau Ya Udifa Disandarkan Mana di sini ibul fa'ilnya nih? Kecuali kalau dia disandarkan Mana di sini udifa? Bamir misalnya taknya huwa Kembali kepada apa? Ah illa udifa Kecuali kalau dia disandarkan kepada yang lain maka dia mensorif berarti mana nebul failnya huwa kembali ke mana? Al ismul ladzi la Kecuali kalau ismul ladzi la yansorif tersebut didhofahkan maka dia kembali kepada kembali menjadi apa? Munsorif. Kenapa kira-kira? Isim yang sorif ketika diidhofahkan jadi munsorif kembali. Hah? Fi ahsani taqwimin tuh, bukan fi ahsana takwimin. Kenapa? Karena sudah didhofahkan sehingga munsorif kembali dia. Kenapa? Ya. Karena kita tahu bahwasanya isim-isim itu harus munsorif karena keserupaannya dengan apa? Fi'il. Ketika diidhafahkan dijadikan sebagai mudhof maka dia semakin kuat keserupaannya dengan isim gitu. Sehingga semakin jauh keserupaannya dengan fi'il, maka dia kembali apa? Munsorif. Ya, keisimannya semakin kuat dan semakin jauh apa? keserupaannya dengan fi'il karena kita tahu fi'il dari diidhafahkan ya kan. Idhafah adalah ciri khas dari isim, Mudhof adalah ciri khas bagi isim. Coba di Rafi Ahsan Takwimin. Fi ya jar Ahsan. Majrur bi fi wa alamat jarhi al kasra ala akhir takwimin. Wa Ahsan wa huwa Ahsan mudaf takwimin. Mudaf nilai majrur wa alamat jarhi al kasra ala akhir. Au dakhalat alaihi al atau kalau sudah dimasuki isim lain sorif tersebut oleh al maka dia kembali kepada keadaan semula itu mensorif. Ini juga sama al juga merupakan ciri dari apa? isim ya kan meskipun ada gitu al yang masuk apa kepada fiil tapi jarang ya ma anta bil hakami al turba hukumatuh ya itu kan ada al masuk kepada apa fil mudhari tapi jarang itu juga ada khilaf sebagian mengatakan syad Auda kholat alaihi al ataupun ketika dimasuki oleh al maka dia kembali mensorif. Contohnya wa antum ma'akifuna fil masajid. Ya, si Arab kembali wa antum ma'akifuna fil masajid. Apa sebelumnya di sini? wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mendatangi istri kalian dalam keadaan kalian iktikaf di masjid-masjid Allah. Di sini wawu haliyah berarti wawu haliyah. Antum ya. Bomir mutasil mabni ala ada yang mengatakan bomirnya itu apa? Nun itu yang sukun ya, an gitu ya. Taknya harful hitab. Ya. Ya untuk mudahnya ya antum bomir munfasil mabni ala sukun <laughs> mudahnya itu ya akifuna dari fi mahrafi mubtada akifuna khabar ya mar fu bil mubtada wa tarfi al niyabah li'annahu ya jamul mutakir salim akifun dia sifat bagi yang berakal sehingga bisa dijamakan dengan jamak ini fil masajid jamak majrur ya al masajid di fi walamatu jarhi al jar wal majrur muta'alliq bi akifun. Akifun isim fa'il mengandung makna fi'il sehingga dia jar majrur ini bergantung padanya. Nah, jumlah mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal alal hal. Ya, sampai di sini ada iskal. Hah? Ya, Maro itu termasuk fiil yang mutaadi dengan perantaran apa huruf itu bisa idin ya nggak bisa tanpa huruf ba ya yang setelahnya majrur marartu itu bisa ya. dan dia maknanya maf'ul maknanya maf'ul saya melewati zaid yang ditanyakan apa Ya muta'alik saja sih dikatakan muta'alik. Ada yang mengatakannya, ya seperti itu. Jadi irobnya ya, seringnya seperti itu, jar majrur mutalik bi marra. Ya maknanya maf'ul. Meskipun dia hak di situ majrur ataupun zai di situ majrur tapi maknanya maf'ul. <coughs> Walil jazmi alamatan. Bagi jazm ada dua tanda. As-sukun wa huwal aslu. Yang pertama sukun dan sukun adalah tanda asal bagi jazm. Wal hadzu wa huwa naibu anhu. Kemudian tanda yang kedua dari jazm adalah pembuangan Pembuangan di sini masuk kepada pembuangan apa? Huruf-huruf illah dan juga pembuangan apa? Nun. Wa huwa naibun anhu dan pembuangan ini merupakan tanda pengganti dari sukun. <clears throat> فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأما السكون ada sukun maka sukun menjadi tanda di sini isim kun dhamir satir huwa kembali kepada sukun Adapun sukun maka sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya yang akhirnya bukan huruf illah alladzi lam yattasil bi akhiri syai jadi sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun masih ingat sesuatu pun yang dimaksud di sini apa? Ya, an-nun, asalah sama bomir asalah tiga nun dan tiga bomir. Ya, nun taukid, khafifah, sakila dan nun iswa kemudian bomir alif dan waw dan ya. Contohnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba di Arab lam yalid lam. Harfun nafyin wa qalbin wa jazmin. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun bi lam alamatu jazmi as-sukun. وفاعله ضمير مستفيه جواز نقتله هو ولم يولد وهو حرف عطفين لم يولد لم حرف نفي وقلب وجزم يولد في مضارع يعني مغير الصغة يعني مغير الصغة مبني للمجهول مبني على السكون يا يعني، ونائب فعله ضمير مستتر فيه jawazan takdiruhu huwa. Kalau sini naibul fa'il yang ditakdirkan. Kenapa? Karena yulad adalah mughayyir surah. Ya. Dari yalid. Walam yakul lahu kufuwan ahad wa harfatin lam. Harfu nafin wa qalbin wa jazmin. Apa makna uh, qalbin? Disebut di sini lam sebagai harfu qalbin. Apa maksudnya? Hah? Kalau dikatakan lam akul, saya belum makan. Di sini lam dikatakan sebagai harfu kolbin. Maksudnya apa? Huruf hati gitu. Hah? Kolb bermakna membalik. Iya. Membalik makna mudore kepada makna maldi Ketika dikatakan lam akul, saya belum makan. Sebelum ngomong kita belum makan. maldi berarti kan. Kemudian yakun, lam yakun. Fi'lun mudhari'an majzumun bi bi lam alamatu jazmi as-sukun. Aslinya kan yakun, karena yakun ya kan, yakun. Ada pertemuan dan sukun ya. sukun yang ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun sehingga dibuang apa wawunya, lam yakun. Kemudian lahu jarun wa majrur mutarik bi kufuan. Kufuan kufuan khabar yakun muqaddam man sub wa alamatun nasbi al fathah al akhir ahadun ismu yakun wa akhar marfu alamat rafi adhamatu zahiratu ala akhirihi tanggung ya selesaikan ya wa ammal hazu apa cukup cukup ya lah 5 menit kesian nanti <laughs> tarik nafas dulu cukup ya insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya subhanallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum